Ada pertanyaan, ada suatu ketika kisah terjadi pada keluarga. Nabi SAW, Imam Ali, Sayyidat Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan dan Husain. Di situ juga ada Sayyidah Asma binti Uwais. Itu ceritanya bernadar beliau. Bernadar saat, saat Sayyidina Hasan dan Husin itu sakit, beliau bernadar akan puasa tiga hari kalau disembuhkan Sayyidina Hasan dan Husin. Dan kebetulan, dan Alhamdulillah disembuhkan oleh Allah, maka semua memunai nadarnya. Disebutkan dalam Al-Quran kisah ini. Subhanallah, di saat puasa hari yang pertama, di saat puasa hari yang pertama itu, di saat mau berbuka semuanya. Sayyidat Fatimah, Sayyidina Imam Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin, dan ada Asma binti Umais. Di saat mau berbuka, roti sudah ada di hadapannya. Tiba-tiba ada seorang fakir mengetuk pintu. Butuh makanan. Ini pertanyaannya adalah, lah ini kok mendahulukan orang fakir itu bagaimana? Sementara anaknya lebih utama, kan gitu. Ini pertanyaannya begini. Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah juga sahabat yang lain mereka seringkali mendahulukan orang lain sedangkan mereka keluarganya kelaparan. Apakah tidak bertentangan dengan hadis tadi? Baik. Waktu Sayyidina Ali memberikan makanan kepada orang fakir bukan serta-merta pendapatnya Sayyidina Ali akan tapi bertanya kepada ngelirik kepada Sayyidat Fatimah Zahra Fatimah gimana? Yang paling dekat adalah istri dalam hal ini. Sebab istri nafkah istri tidak akan lepas sampai manapun. Jadi diutamakan nafkah, marotib nafkah, istri diutamakan. Kalau anak bisa terlepas nafkahnya, kapan itu? Di saat anaknya kaya atau anaknya besar, dewasa. Tapi kalau istri, biarpun kaya raya, tetap nafkahnya atas siapa? Suami. Makanya yang ditanya pertama, Sayyidat Fatimatis Zahra. Dilirik Siti Fatimah. Lah ini pendidikan dari Rasulullah. Ya senyum. Biarpun lapar dalam perutnya. Lalu dilirik Sayyidina Hasan dan Hasan Hasan Husain. Ini yang didik juga Rasulullah. Jidduh. Langsung mengatakan, iya wahai ayah. Asma binti Umais. Istri daripada Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Yang meninggal dalam keadaan di dibunuh oleh musuh Allah. Ya ini adalah dididik di keluarga yang mulia juga tersenyum. Akhirnya di hari yang pertama itu di, beliau berlima adalah berpuasa tapi tanpa tanpa buka. Hanya berbuka dengan air. Diberikan kepada seorang fa, fakir. Di hari yang kedua pun begitu. Subhanallah. Yang kedua adalah asiron. Dalam Al-Quran disebut asiron. Asir adalah tawanan perang, bukan orang muslim. Tawanan perang yang kafir kelaparan. Sebab kita itu biarpun dengan orang kafir, hati-hati. Bukan harus diperangi saja. Ada yang harus kita lindungi, kita jaga. Asir itu tawanan. Tawanan ngetuk pintu pas maghrib, lapar ya Sayyidina Ali tidak memakan roti yang didapat dari gajinya. Beliau nurunkan korma. Beliau adalah kuli keras. Kuli kasar. Ternyata potongan roti itu di saat mau dimakan buka, ada yang mengetuk pintu dan dia adalah tawanan. Melirik pada Sayyidat Fatimah tersenyum. Sayyidina Hasan Hussein tersenyum. Kemudian Sayyidat Asma binti Umes pun tersenyum. Diberikan lagi yang kedua. Sampai hari yang ketiga adalah seorang yatim mengetuk pintu. Saya lapar, saya lapar. Tiga hari tidak makan. Dan itu biasa di keluarga mulia. Lalu bagaimana dengan keadaan ini? Ini bukan sesuatu yang salah karena apa? Sudah disepakati oleh anak-anaknya Allah. Tapi tidak boleh saya tidak langsung berikan ah biar anakku kelaparan nggak? Nggak ada. Ayat seperti itu. Jadi itu kemuliaan-kemuliaan para sahabat namanya ithar, memuliakan orang lain di dalam hal-hal semacam itu. Tapi pada hakikatnya jika memang masalah marotipnya adalah marotip nafkah adalah keluarga dulu. Dimulai dari ibunya, kemudian anaknya yang kecil. Kemudian ibunya, ke, dimulai dari istrinya, kemudian anaknya yang kecil. Kemudian bapaknya yang fakir, ibunya yang fakir. Kemudian setelah itu, anaknya yang yang besar kemudian melarat. Itu ada urutannya, lima urutan nanti dalam urusan nafkah ya. Paling pertama adalah istri. Istrimu adalah paling utama, melebihi dari yang lainnya. Sebab nafkah kepada istri tidak akan terlepas Selagi itu istrimu maka harus diberi nafkah biarpun dia dapat nemu duit, nemu emas 600 satu kuintal. Tetap nafkah pada sang suami. Tapi kalau seorang anak kaya langsung seorang bapak tidak wajib beri nafkah pada seorang anak atau anak balik dan mencukupi. Baik itu saja.